بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kalau kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jahim, thumma thumma na'im. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.